Kemudian berkata Abu Fida Al-Hafidh Ismail bin Umar Syahir bin Kathir rahimahullah ta'ala faslun. Pasal yang berikutnya wiladatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radha'atuhu. Kelahiran Rasulullah alaihi salatu wasallam dan masa penyusuan beliau. Ulida Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaumal itsnain lailataini khalata min Rabi'inil awal bahwa dilahirkan Rasulullah alaihi salatu wassalam pada hari Senin setelah berlalu dua malam dari Rabi'unil awal yakni pada tanggal 2 Rabi'unil awal di hari Senin wa qila thaminuhu ada yang berpendapat tanggal 8 Rabiul Awal, yakni hari yang ke-8. Wa qila 'ashiruhu, ada yang berpendapat hari yang ke-10, yakni tanggal 10. Wa qila li 12 minhu. Ada pula yang berpendapat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Maka perhatikan di sini yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala Ibn Kathir rahimahullah menyebutkan tentang hari kelahiran Nabi alaihissalam bulan lahirnya Rasulullah alaihissalam bulan apakah itu dan tanggal berapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam hal ini ada yang disepakati oleh para ahli sejarah dan ada pula yang diperselisihkan. Adapun yang disepakati oleh para ulama tarikh adalah tentang hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Yaitu hari Senin. Maka ini tidak ada khilaf. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Demikian pula bulan. Dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada khilaf yang terjadi di kalangan para ulama kecuali pendapat yang ganjil, qaulun syadz yang diriwayatkan. Sebab nanti kita akan sebutkan ada yang mengatakan bahwa beliau lahir di bulan Ramadan. Dan itu pendapat yang ganjil. Namun pada akhirnya terjadi kesepakatan bahwa bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rabiul Awal. Adapun hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hari Senin. Dan ini dikuatkan pula dengan beberapa riwayat yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya tentang hari Senin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dzaka yaumun wulidtu fihi. Itu adalah merupakan hari yang aku lahir pada hari itu. Dzaka yaumun wulidtu fihi. Wa yauma bu'ithu au unzila alayya fi. Dan itu adalah merupakan hari aku diangkat menjadi rasul dan diturunkan kepadaku wahyu. Turunkan kepadaku wahyu. Maka ini dengan jelas menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin. Beliau diangkat menjadi rasul pada hari Senin dan bahkan beliau pun meninggal pada hari Senin. Itu disebutkan dalam beberapa riwayat. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Aisyah. Demikian pula hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan beliau berhijrah juga pada hari Senin. Itu disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Mursal Urwah bin Zubair. Dan diriwayatkan pula pada Musnad Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya demikian pula At-Tabarani dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah beliau berkata yani berkata Ibnu Abbas wulida رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الاثنين واستنبئ يوم الاثنين وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين وقدم المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan itu pada hari Senin. Beliau diangkat menjadi nabi pada hari Senin. Beliau keluar meninggalkan Makkah menuju Madinah. Keluarnya beliau meninggalkan Makkah itu terjadi pada hari Senin. Tibanya beliau di Madinah juga bertepatan dengan hari Senin dan meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pada hari Senin. Nah ini riwayat yang datang dari berbagai jalan menunjukkan kebenaran hari Senin adalah merupakan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah berpuasa. Beliau ditanya mengapa beliau berpuasa pada hari Senin? Kata beliau, dah yaumun menulis fi." Itu adalah hari yang aku dilahirkan. Hari Senin. Nah, Nah, ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Ada kebiasaan sebahagian kaum muslimin dengan alasan mewujudkan rasa cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka membuat perayaan tahunan. Ihtifal yaitu haflatu maulidir Rasul alaihi salatu wassalam. Perayaan hari kelahiran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan ini merupakan amalan bid'ah. Sama sekali tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan itu. Dengan ucapan beliau dan beliau tidak pernah melakukannya. Beliau tidak pernah memberi isyarat kepada para sahabatnya dan para sahabat tidak ada satupun yang melakukannya. Padahal mereka adalah orang-orang yang jauh lebih cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada yang lainnya. Para sahabat orang yang paling cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lau khairan la sabaquna ilaih. Kalaulah itu kebaikan, tentu para sahabat telah mendahului kita untuk merayakan maulidnya Rasulullah alaihi wasallam. Namun mereka tidak melakukan. Para tabi'in tidak ada yang melakukan. Atba'u tabi'in. Para a'immah. Al-Imam Syafi'i. Wala Abu Hanifah. Wala Imam Malik. Wala Al-Imam Ahmad. Wala Sufyan al-Thawri. Wala Abdullah bin al-Mubarak. Wala ha'ul al-a'immah. Tidak satu pun yang meraihkan maulid. Kemana mereka? Apakah mereka tidak cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam? Nah, ikhwah rahimakumullah. Maka ini menunjukkan bahwa ini adalah merupakan amalan yang sama sekali tidak disyariatkan. Tapi gimana? Mereka kan ingin mewujudkan rasa cintanya kepada Rasulullah. Kalau ingin mewujudkan rasa cinta kepada Rasulullah, ikuti sunnahnya. Ikuti amalannya. Merupakan bentuk kecintaan seorang kepada Allah. Kecintaan seorang kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan ittiba sunnah mengikuti sunnah bukan dengan membuat perayaan-perayaan bid'ah dengan alasan cinta kepada Rasulullah alaihi wasallam wassalam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Allah mencintai kalian. Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Maka wujud cinta kepada Rasulullah SAW harus dibuktikan dalam bentuk amalan dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, mengikuti jejaknya, tidak menyimpang darinya. Yang anehnya sekarang ini, mereka-mereka yang tidak merayakan maulid dianggap tidak cinta kepada Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dianggap bahwa ini kalian ini orang-orang yang tidak cinta, makanya tidak merayakan Maulid. Meskipun mereka berpuasa setiap hari Senin. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berpuasa pada hari Senin karena itu adalah merupakan hari yang di mana beliau dilahirkan. Semestinya kalau ingin mengikuti Rasulullah sebagai bentuk kecintaan kepada Rasul adalah berpuasa pada setiap hari Senin berpuasa pada setiap hari Senin. Nah ini mereka tidak sedikit dari mereka bahkan mayoritas mereka tidak berpuasa pada hari Senin. Jangankan itu, kadang-kadang sholat jamaah jarang terlihat di masjid kecuali segelintir orang. Tiba-tiba di bulan Rabiul Awal diadakan perayaan Maulid. Wah, kemana semua itu? Pada muncul semua orang-orang yang tidak pernah terlihat di masjid. Masyaallah rahimakumullah. Ini termasuk di antara waswasatus syaitan. Waswas syaitan. Ya, digambarkan kepada mereka sesuatu yang bukan dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan itu disyariatkan. Sementara yang disyariatkan ditinggalkan. Seakan-akan Islam itu hanya melakukan perayaan-perayaan belum lagi terdapat kemungkaran-kemungkaran dalam perayaan tersebut. Asal perayaannya sendiri bukan dari Islam. Dari mana? Dari Banu Fatimiyah, aliran Batiniyah yang ada di Mesir pada waktu itu. Nah, mereka membuat perayaan-perayaan sekian banyak perayaan dalam setahun. Ditambah lagi kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Menghambur-hamburkan harta. Nah, Allahul musta'an. Bahkan di antara mereka kadang-kadang ada yang sampai membaca qasidah al-burdah. al burdah yang di dalamnya terdapat makna-makna kekufuran yang terlalu menyanjung-nyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kedudukan beliau. Mali man aludhu bihi siwaka 'inda huduthil hadithil amami fa inna min jawdika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilm ilmal lauhi wal qalami menisbatkan kepada Rasulullah apa yang Rasulullah alaihi wasallam tidak memiliki kepada siapa lagi aku memohon perlindungan kecuali kepadamu ketika terjadi musibah yang besar jadi berlindungnya kepada Rasulullah ini kufur dikemanakan Allah jalla wa Lalu dia mengatakan termasuk di antara kedermawananmu hai Rasul dunia dan segala isi dan kenikmatannya. Dan termasuk di antara ilmumu adalah ilmu Allahul Mahfud, takdir. Jadi Rasul yang menentukan takdir itu. Rasul yang mengetahui takdir. La haula wa la quwata illa billah. Gulu. Berlebih-lebihan dalam menyikapi Rasulullah SAW di mana Rasulullah SAW melarang umatnya untuk melakukan hal itu. La tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Kum. Kum. Anta. Ta'ala. Jangan kalian terlalu menyanjung-nyanjung aku sebagaimana Isa yang terlalu menyanjung-nyanjung sebagaimana Nasara yang terlalu menyanjung-nyanjung Isa bin Maryam fa inna ma'na abdun faqulu abdullah wa rasuluh aku ini hanya seorang hamba cukup kalian mengatakan hamba Allah dan rasulnya tidak perlu diangkat menisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmu Allah subhanahu wa taala maka ini tidak dibenarkan jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin pada bulan Rabiul Awal. Namun yang diperselisihkan adalah tanggal kelahiran Rasulullah alaihi salatu Ada yang mengatakan tanggal 2, tanggal 8, tanggal 10. Ada yang mengatakan tanggal 12. Wa qala Az-Zubair bin Bakkar Az-Zubair bin Bakar mengatakan wulida fi Ramadan wa huwa syadzun. Bahwa beliau dilahirkan di bulan Ramadan. Namun ini pendapat yang ganjil. Hakahu Suhaili fi raudhihi. As-Suhaili menyebutkan itu dalam Raud, Ar-Raudul Unf. Al syaikh Al-Albani rahimahullah taala beliau menyebutkan dalam Sahihus Sirah kata beliau setelah menyebutkan tentang uh, perselisihan para ahli sejarah dalam menentukan tanggal berapakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kata beliau, wa kulluha mu'allaqa biduni asanid. Semua riwayat-riwayat yang menetapkan tanggal kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu muallaq, disebutkan tanpa sanad. Illa qaulu man qala innahu fithamin min rabi'inil awal kecuali orang yang berpendapat bahwa beliau lahirnya pada tanggal 8 di bulan Rabi'unil awal fa innahu rawahu Malikun wa ghairuhu bisanadis sahih bahwa penyebutan tanggal 8 itu diriwayatkan oleh Imam Malik dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im jadi Muhammad bin Jubair bin Mut'im tabi'i. Dan ini yang dipastikan pula oleh Al-Hafidh. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Dan yang dirajihkan pula oleh Abdul Khattab Ibn Dihyah. Nah. Jadi ini yang diketahui ada riwayatnya. Itu pun riwayatnya sampai kepada Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Nah. Ini yang beliau sebutkan. Meskipun jumhur ulama itu pada tanggal 12. Pada tanggal 12 Rabi'unil Awal. Dalam kitab sahih As-Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Ibrahim Al-Ali di sana beliau menyebutkan sanad. Uh, beliau menyebutkan riwayat di catatan kakinya disebutkan bahwa itu diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam Musannaf. Lalu dinisbatkan kepada Ibnu Abbas, Jabir. Bahwa Ibnu Abbas dan Jabir meriwayatkan bahwa mereka mengatakan wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fil yaumal al-itsnain ats-tsani 'ashar min Rabi'in al-awwal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah pada hari Senin tanggal 12 dari Rabiul Awal. Nah, namun di sana disandarkan kepada kitabnya Ibnu Katsir As-Siratun Nabawiyah. Nah, sampai sekarang saya belum menyebutkan sanatnya dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah sehingga riwayat ini butuh diteliti lebih lanjut sebab Syekh Al-Albani dalam Sahih Sirah beliau mengatakan bahwa semua penyebutan tanggal itu muallak tanpa sanad kecuali riwayatnya Muhammad bin Jubair bin Mut'im ini yang disebutkan pada tanggal 8 di bulan Rabi' Rabi'unil Awal. Nah. Wadhalika amal fil. Sekarang penyebutan tentang tahun berapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Jadi kita sudah mengetahui harinya. Kita sudah mengetahui tanggalnya, kita sudah mengetahui bulannya, sekarang tahunnya. Hum. Hari apa Rasulullah lahir? Hah? Hah? Hari apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir? Hari Kamis atau hari Jumat? Yang lain dia. Hari Kamis atau hari Jumat? Kelas berapa? Dua. Mana temannya kelas dua? Kum. Rasulullah lahir hari Kamis atau hari Jumat? Hah? Hari? Hari Senin, Masya Allah. Ini ah, tidak konsentrasi. Masya Allah. Mana lagi teman yang lain? Kelas dua mana kelas dua? Kum, kum. Ijlis, ijlis, ijlis. Ijlis. Bulan berapa Rasulullah lahir? Bulan apa? Rabi'unil awal Masya Allah Berarti perhatian hmm? Sekarang kita naik sedikit Kum Jelis, jelis Tanggal berapa? Rasulullah. Hah? Tanggal 8. Nah, jumhur mengatakan tanggal 12. lepas Barakallahu Dan itu terjadi yakni kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun gajah. Ba'dahu bi 50 wa dzalika amal fil ba'dahu bi 50 yawman. Setelahnya 50 hari setelah peristiwa tahun gajah itu. Disebutnya tahun gajah itu jangan difahami seperti tahun-tahunnya orang Cina. Cina punya tahun ular, punya tahun kalajengking, punya tahun ah, tikus. Iya kan? Punya. Bukan itu yang dimaksud. Namun disebutkan tahun gajah itu penyebutan tahun gajah tersebut itu nisbat terhadap kejadian yang besar yang terjadi pada masa itu. Nah, pada masa tersebut. Abroha, kisah Abroha yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Kejadian yang besar sekali. Disebut tahun gajah disebabkan karena Abraha ya, menggunakan bala tentara dari gajah. Mereka merasa besar dengan itu. Nanti akan kita jelaskan insyaallah taala tentang peristiwa ini. Yang jelas penamaan tahun gajah ya, disebabkan karena peristiwa yang besar itu. Sehingga disebutlah tahun itu sebagai tahun gajah. Setelahnya 50 hari. Wa qila bi thamaniyatin wa khamsina yawma. Ada yang mengatakan 58 hari setelahnya. Wa qila ba'dahu bi ashri sinin. Ada yang mengatakan 10 tahun setelahnya. Wa qila ba'da al-fil bi 30 ama. Ada yang mengatakan setelah kejadian gajah itu 30 tahun setelahnya. Wa qila bi arba'ina aman. Ada yang sampai mengatakan 40 tahun setelahnya. Nah, ini akwal, pendapat-pendapat dan sekian banyak pendapat. Lalu kemudian beliau mengatakan wasahihu annahu wulida amal fil. Dan yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah. Waqad hakahu Ibrahim ibn al-Munzir al-Hizami. Dan itu telah dihikayatkan oleh Ibn Munzir, Ibrahim Ibn Munzir Al-Hizami. Nah, beliau meninggal pada tahun 236 Hijriah. Syekhul Bukhari. Wa Khalifah bin Khayyat. Khalifah bin Khayyat meninggal pada tahun 240 Hijriah. Beliau sebutkan ini dalam kitab tarikhnya. Wa ghairuhuma ijma'a dan yang lainnya mereka semua menukilkan ijma' bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun gajah bertepatan di tahun terjadinya peristiwa besar itu. Dan disebutkan dalam riwayat Al-Imamul Hakim dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas bahwa beliau mengatakan bahwa Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi amil fil pada tahun gajah. Jadi sahih dari Ibn Abbas. Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan dari jalannya Al-Hakim dari Qais bin Makhramah dari Qais bin Makhramah bahwa beliau mengatakan wulidtu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fil fanahnu liddan. Aku dilahirkan bersamaan dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu pada tahun gajah, maka kami dilahirkan pada tahun yang sama. Kami dilahirkan pada tahun yang sama dan ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Dari kesimpulan penjelasan kita pada hari ini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin dan ini ijma para ulama pada bulan Rabi'unil Awal dan ini kesepakatan para ulama kecuali ada yang menyelisih yaitu pendapat yang ganjil pada tanggal yang diperselisihkan namun disebutkan dari riwayat Muhammad bin Jubair bin Mut'im bahwa beliau lahir pada tanggal 8 dan jumhur menyebutkan tanggal 12. Pada tahun gajah. Pada tahun gajah dan ini pendapat jumhur ulama dan bahkan sebagian menyebutkan ijma' ahli sejarah bahwa beliau lahir pada tahun gajah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya Wa akhiru da'wanan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Taqadzaru hafizakumullah